Mohon dijelaskan kembali tentang boleh tidak wanita yang sedang hamil di luar nikah. Pertanyaannya maksudnya atau orang hamil orang hamil menikah barangkali salah tulis kayaknya. Orang hamil menikah. Jadi mungkin orang hamil di luar nikah mau menikah, mungkin begitu maksudnya. Ini sudah pernah kami bahas panjang lebar bahwasanya permasalahan ini adalah bukan permasalahan sah dan tidak sahnya nikah, tapi ada hukum lain yang perlu dibahas. Kami ingatkan kepada para asatid yang biasa ditanya masalah ini jangan buru-buru dijawab permasalahannya terlebih dahulu kalau memang ada kejadian yang perlu disentuh adalah kesadaran seorang wanita yang terjerumus dalam zina dia mau tobat atau tidak kalau buru-buru kita beri solusi ternyata habis melahirkan zina lagi habis melahirkan zina lagi bahkan barangkali pertolongan yang diberikan itu semacam dukungan kepada perzinaannya maka hukumnya sederhana di dalam madhab, dalam fikih itu. Kalau orang lagi hamil, itu hamil karena suami. Wa ulatul ahmali. Orang-orang wa ulatul ahmali, ha? ajaluhunna ayah ayyakh ayyadokna hamlahunna. Dalam Al-Qur'an disebutkan, jika wanita itu hamil, maka masa penantiannya untuk iddah itu adalah kalau sudah melahirkan maka seorang wanita hamil tidak boleh dinikahkan cuman wanita apa ini di dalam Al-Quran itu disebut ceritanya wanita yang bersuami maka kalau wanita tidak bersuami adalah tidak ada tidak masuk di dalam bab ini cuman dalam hal ini ternyata memang ulama berbeda pendapat di dalam menurut jumhur ulama pernikahan apa perzinaan itu tidak dianggap karena hina jadi tidak akan merubah apapun. Sehingga nasab tidak akan nyambung kepada bapak yang menzinai. Sehingga kehamilan di luar zina seolah-olah tidak ada bapaknya. Karena tidak ada bapak, maka wanita yang laki dalam keadaan hamil boleh dinikahkan. Ini menurut jumhur ulama mata Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Adapun Menurut madhabnya Imam Ahmad, beliau adalah juga orang besar, orang hebat. Beliau menurut madhab Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ini adalah umum semua yang hamil tidak boleh dinikahkan kecuali sudah melahirkan ini adalah secara umum pembahasan perbedaan antara ulama cuman kalau kita memberikan solusi kepada kejadian yang sesungguhnya itu harus hati-hati yang pertama zina adalah busuk dan hina yang namanya zina adalah sebab kehinaan ketahuilah kalau ada aib aibnya zina itu tidak seperti aibnya maksiat yang lainnya kalau ada orang bekas mabuk, ternyata jadi tobat sadar, orang akan bisa bangga. Mabuk. Dulu mah pemabuk, tapi sekarang Masya Allah. Tapi kalau urusan zina, Allah. Yang namanya aib dan celah itu akan nempel di jidat anak keturunannya. Oh, itu yang dulu ibunya. Zina. Kakeknya zina. Ini zina. Masya Allah. Cuman kenapa orang pada tidak takut dengan ini semua? Itu di dunia, belum lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala kehinaan ini luar biasa. Semoga Allah mengampuni semua yang pernah terjerumus dalam zina. Jadi yang harus kita ingatkan, zina adalah busuk, zina adalah hina, zina adalah kotor. Jangan sampai mendekati zina walau taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Begitu kotornya zina, bukan zinanya langsung yang dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an, tapi yang dilarang mendekati zina dengan proses ta'aruf yang didolimi ya. Ta'aruf itu kan bahasanya Arab. Dipikir Al-Qur'an, hadis Nabi, ta'arufu, saling engkau berkenalan, pacaran. Itu adalah program-program orang di luar Islam. Makanya ada anak-anak kita kalau ikut program pacaran ini akhirnya ikut rombongannya orang di luar Islam. Nah ini menjadikan sebab orang terjerumus dalam zina. Lah kalau apapun bentuknya, kok tiba-tiba di masyarakat kita terjadi yang namanya perzinaan? Maka zukrumnya zina, hina. Tapi setelah itu kewajiban kita bersama lebih khusus para ustadz untuk menolong orang yang terjerumus dalam kezinaan itu untuk menjadi mulia. Gimana cara menolongnya? Ajari dia untuk menyesal. Yang kedua, tutup aibnya. Cara menutup aib ini harus diajari Makanya dia harus kita upayakan untuk tidak bercerita kepada siapapun. Kadang ini Masya Allah, kalau kita katakan bodoh, oh dia juga sarjana kadang-kadang. Kalau dikatakan bodoh, dia juga anak cerdas. Cuman memang urusan zina adalah hawa nafsu, nggak pandang orang cerdas atau orang pinter. Hawa nafsunya yang nungganginya, sehingga orang berzina. Nah, kalau sudah terjerumus yang demikian itu harus kita arahkan kepada kemuliaan. Berzina adalah hina. Berzina adalah kotor. Ini harus setelah itu baru kita kasih solusi. Kalau sudah terlanjur hamil di luar nikah, masya Allah. Yuk kita ajari dia untuk bisa menutup aibnya. Katakan, jangan kau bercerita kepada siapapun sebab manusia tidak akan bisa memberi maaf. Yang memberi maaf hanya Allah. Maka aib zina itu ditutup. Terus gimana solusinya? Tentunya harus ada solusi. Apakah dia harus dinikahkan dengan orang yang menghamilinya? Tuh, jangan langsung begitu dong prosesnya. Iya kalau yang menghamili orang baik. Kalau yang menghamili adalah memang orang kerjaannya zina dan sengaja menjerat wanita tersebut untuk bisa dinikahi. Berarti kalau kita nikahkan wanita ini dengan laki-laki ini berarti kita menjerumuskan wanita tersebut kepada kehinaan. Laki-laki itu juga pezina, pemabuk, nggak sholat. Akankah kita nikahkan wanita itu dengan laki-laki itu? Kalau kita memaksa menikahkan berarti kita memasukkan kita masuk pada kedoliman kepada orang lain. Lalu bagaimana Ya kalau memang dia orang jahat gak benar ya jangan boleh menikah dengan dia dong. Ya, tapi anaknya bagaimana? Lihat ini. Eh, masalah itu masalah lain. Baru ini tugas bagaimana anak ini tanpa harus menikah dengan dia, tapi dia tetap dalam posisi terhormat. Bisa saja. Kemudian diajak, mungkin ya harus kita pindah seperti diajarkan Rasulullah hijrah ke tempat yang lain agar tidak tahu. Kan mungkin kita setting dia ya, apa mungkin kalau harus ada menikahi lain ini pembahasan lain. Yang penting tidak harus kita nikahkan dengan laki-laki yang menzinai kalau memang laki-laki itu baik ya baik kok berzina ya mungkin dia baik kepleset karena mungkin nakalnya anak perempuan itu kan kepleset karena nakalnya anak perempuan itu ternyata kok sampai terjadi kehamilan sementara laki-laki itu baik kepleset ya kalau kasusnya begitu ya lain cerita dilanjutkan saja cuman kadang ini seorang tua itu karena kebodohannya ngaji enggak kenal ulama enggak giliran anaknya hamil di luar nikah dikejar laki-laki itu wah kau yang berbuat kau yang bertanggung jawab bodoh nih Hah, kita laki-laki tuh nah dapat kemarin aku lamar nggak boleh dengan begini matok dokter resep saya ketawa itu laki-laki hmm. ini bapaknya lebih bodoh lagi dungu goblok makanya ini goblok ini harus diselesaikan dengan cara yang baik tolong anak-anak kita ini yang benar jadi mendidik anak itu bukan di saat anak itu mulai disekolahkan saja tidak mendidik anak mulai sebelum lahir saat lahir mulai dewasa bisa ngomong, oh, mulai bisa ngomong dewasa sampai anak melanggar orang tua harus ikut campur di dalam mendidik anak beri solusi yang baik untuk dia harus ada solusi. Solusi bagaimana? Tidak usah berandai-andai karena ini tidak ingin terjadi pada kita. Amin. Akan tapi harus ada solusi. Maka konsultasi kepada orang-orang mengerti. Intinya satu, gimana eh, ini tertutupi sampai orang kampung tidak ada yang tahu kalau dia berzina. Sampai anaknya sendiri tidak mengerti kalau ibunya berzina. Ini masalah. Kemudian masalah menikahkan. Orang yang lagi main di nikah. Nah ini tinggal tujuannya. Kalau tujuannya untuk menutup aib, ya bolehlah dilakukan yang demikian itu. Tetapi ingat, kalau masalahnya yang menikahi itu bukan yang menghamilinya, jika yang menikahi itu yang menghamilinya, kemudian yang menikahi itu kok sempat merawat perutnya selama enam bulan, maka anaknya langsung nyambung nasabnya kepadanya secara otomatis. Kalau baru tiga bulan lahir, maka biarpun sang suami itu adalah suami ibunya, di saat ia lahir, suaminya sudah menjadi suami ibunya, karena bayi tidak pernah dilawat di dalam perut sang istri lebih dari enam bulan, maka anak nasabnya tidak bisa nyambung. Baik, biarpun dari air maninya. Tidak nyambung, nggak bisa saling mewarisi. Masalah mahram sih iya, karena anak istrinya kan mahram. ini ya, mahram sih iya, tapi urusan waris dan tidak bisa menjadi wali. Kemudian setelah itu, kalau memang ya uh, yang menikahi adalah orang di luar atau orang bukan orang yang menghamilinya, maka sama kasusnya. Kalau yang menikahi orang lain, kalau ternyata orang tersebut menikahi wanita tersebut, kemudian sempat setelah mau dikumpuli, baru enam bulan lebih kok lahir, maka nasabnya bayi ini nyambung kepada bapak yang menikahinya, biarpun bukan dari air maninya. Inilah yang kita bahas akan kita tekankan di sini. Ini problem dong, bukan air maninya kok nasabnya nyambung akan tapi jika tidak sampai enam bulan kok lahir maka tidak nyambung nasabnya yang bermasalah adalah di saat lahir lebih dari enam bulan mungkin ada seorang bapak menyadari anaknya mulai hamil na'udzubillah semoga Allah menjauhkan kita semua dari ini tiba-tiba langsung ingin dinikahkan lah yang menikahi ini ternyata sempat merawat delapan bulan tujuh bulan maka nasabnya otomatis nyambung kepada yang menikahi ibunya tapi ini bermasalah lah dia bukan dari air maninya dan kenapa wanita kok dihukumi semacam ini? Berarti kan tidak adil dong, kasihan dong wanita menanggung beban sendiri. Ya, permasalahannya adalah urusan nasab harus jelas. Sebab yang mau berzina sekali akan mungkin berzina dua dan tiga kali. Yang mau dengan laki-laki satu karena sudah tidak takut kepada Allah tidak mustahil bisa dengan dua, tiga, empat laki-laki ini adalah wanita hina rendah maka kau tidak segera kembali kepada Allah ya begitu kerjanya hanya mencari laki-laki laki-laki dan itu busuk dan dia yang punya perut kandungan yang ada di dalamnya jadi tidak bisa dipastikan ini adalah kandungan dari si A karena mungkin dia dengan yang lainnya mungkin dengan dia pasti saya tidak dengan yang lainnya hanya dengan dia apapun bentuknya hukum seperti ini ya agar wanita pada berhati-hati kenapa ditekankan hukuman kepada wanita sebab apa semuanya sebab jangan dianggap laki-laki ini semuanya bermula dari wanita sendiri, mulai dari dia membuka auratnya. Sudah dari mau diajak berduaan, ini dari wanita. Nggak ada. Kalau wanita itu menjaga diri, laki-laki bingung. Terjadi perzinaan habil di luar nikah itu bukan sukat, bukan taat. Pemerkosaan terjadi sedikit sekali. Kalau eh, kalau kasus pemerkosaan di dalam Islam, tetap kasusnya sama, tapi suaminya dibunuh tuh. <laughs> Kan begitu. Apa laki-lakinya dihukum? Jangan mengatakan tidak adil. Ya ada Islam sangat adil. Ada seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan sampai hamil. Ya justru keadilan Islam jangan dinikahkan dong. Kalau dinikahkan rumah sana. Anak memperkosa, laki-laki perkosa akan kita nikahkan dengan wanita tersebut musibah. Lalu gimana? Kita cari solusi agar wanita ini ter tertutup aibnya. Adapun laki-laki ini bagaimana? Enak aja dia berbuat begitu. Kalau ada hukum Islam tuh, kalau dia punya suami, punya istri, potong di, di derajam itu. Kalau dia tidak, maka dihukum dihukum cambuk plus karena dia memperkosa bahkan kalau memperkosai termasuk ini bisa saja masuk bab orang yang uh, melakukan uh, kejahatan yang boleh dipotong tangan kedua tangannya tangan dan kakinya bahkan ada yang boleh dibunuh kasus-kasus semacam ini pendapat ulama karena dia membuat ketoliman yang semacam ini ini adalah hukuman jadi kalau Islam bertegak itu adil indah jadi nggak ada kasihan bener pernah kita suatu ketika ngomong sama seorang yang kebetulan baru kenal Islam sehingga tuh dan barangkali dia adalah punya kisah yang sama mungkin kisahnya adalah jika punya dia seperti itu waktu dia mungkin diambil seorang laki-laki akhirnya tidak sempat menikah akhirnya laki-laki itu masih merasa bahasanya dia bertanggung jawab pada anak-anaknya sehingga sang wanita itu menganggap itu nasabnya nyambung sehingga sungguh mencari bapakmu adalah itu di saat kita mengatakan tidak, ya kok enak sekali dia yang berbuat bagaimana dia lepas dari tanggung jawab? Oh bukan masalah tanggung jawab. Kalau tanggung jawab membiayai orang lain itu tidak harus anak, tidak harus yang lainnya. Orang baik selalu berbuat baik. Jangan permasalahannya begitu hukum Islam. Ya gak adil dong. Kalau memang urus-urus keadilan itu harus dihukum itu suami itu. Karena berani menodai seorang perempuan. Nah kalau suka sama suka, lah kalau suka sama suka kenapa engkau menuntut suka sama suka? Karena ada tanggung jawab di sini. Ini kan permasalahan karena kita memandang picik sebuah permasalahan lalu yang dituduh adalah Islam. Islam mengatur semuanya. Baik, kita lanjutkan tadi sedikit karena ini penting sekali dan mohon nanti tidak usah diulang lagi. Ini sudah tuntas ini sudah sering sering membahas. Lah kalau seorang wanita dinikahi naudzubillah, seorang wanita dalam keadaan hamil kemudian dinikahi laki-laki yang bukan yang menghamilinya, bukan air maninya tadi, maka dalam hal ini dia berbenturan dengan satu hukum yang khusus namanya babul li'an dan ini mohon maaf ustadz cara ustadz mendatangkan fatwa di sana sini tidak pernah disinggungi ini yang harus kita sampaikan bukan ustadznya tidak mengerti barangkali terlalu buru-buru dalam menjelaskan sehingga tidak tuntas jadi begini kaidahnya di dalam fikih kita kalau ada seorang suami meyakini apa yang ada di perut istrinya itu bukan dari air maninya, maka dia wajib menolak sang janin yang ada di perut istrinya. Sebab kalau tidak ditolak nasabnya nyambung. Mohon maaf, suami ada negeri dan jauh di sana. Istrinya jauh, 10 tahun gak ketemu, tiba-tiba ha? naudzubillah. Baik, kalau sang suami tidak melian, hamilnya sang istri, nasabnya tetap nyambung kepada suaminya. Kenapa? Belum terjadi perceraian. Loh, tapi kan dengan laki-laki lain, itulah hukum. Karena ke, apa, haknya sang suami adalah memiliki sang istri ini. Jadi semua yang keluar dari perut istri, nasabnya kepada suaminya dong. Dan dia melakukan zina. Nah, tapi kan gak mau, bukan air mani saya, enak aja dinisbatkan ke saya, dinasabkan ke saya. Oh, gak bisa begitu ada namanya li'an li'an itu bagaimana? sang suami bersumpah empat kali yang kelima tambah kutukan empat kali bersumpah demi Allah yang ada di perut istriku bukan dari air maniku demi Allah yang ada di perut istriku bukan dariku yang sampai empat kali yang kelima laknatullah alaiya engkun kuntu minal jadibin kutukan bagiku kalau aku adalah berdusta ini untuk menolak sang janin dan kapan ini seorang suami boleh melihat yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya yang ada di perut istrinya itu adalah bukan dari air minum. Jatahnya adalah bukan di dalam irama 4 tahun. Sebab kalau masih 4 tahun mungkin karena bayi eh, apa pengalaman para ulama terdahulu bayi apa eh, kandungan itu bisa bertahan 4 tahun di dalam perut. Termasuk Imam Munasyafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i 4 tahun. Jadi selebih 4 tahun. Tapi kalau tidak yakin, seyakin-yakinnya yang di perut istrinya dari air bukan dari air mani, kalau nggak yakin persis nggak boleh, haram melian misalnya naudzubillah. Seorang suami yang tidak ada kecemburuannya, sesaat istrinya dengan orang lain, sesaat dengan dia. Tiba-tiba hamil. Di saat hamil bagaimana? Dari mana air maninya ini? Mungkin istri suaminya, mungkin orang lain. Kalau begini nggak boleh melian dong. Tidak boleh dikatakan lian. Dan setelah lahir nggak usah pakai DNA karena DNA bukan syariat Islam itu hanya korina petunjuk saja nggak bisa begitu jadi setelah itu dilian Nah ini yang harus kita bahas. Jadi bayangkan seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian setelah itu digauli, padahal di dalam perut istrinya sudah ada janinnya, ternyata lahir nasabnya nyambung ke dia. Kan aneh. Karena tidak dihadirkan hukum ini, maka seorang suami yang yakin menemukan istrinya dalam keadaan hamil bukan dari air banyak wajib melian. Lah ini kan benturan dengan hukum ini. Ini jangan dibahas. Jadi menikahi seorang wanita yang lagi hamil dari orang lain jatuh ke bab ini. Coba tanya kepada suami itu, itu yang di perut istrimu itu dari siapa? Darimu ya? Bukan. Lah kalau bukan darimu, anaknya nyambung nanti. Agar tidak nyambung, agar tidak rebut waris, tidak bermasalah dengan anak-anak yang lain, maka harus dinamanya dili'an. Dan eh, li'an atau mensuk bersumpah pasal yang di perut istri bukan dari air mania. Nah, kalau pengen tidak dili'an bagaimana? ada pendapat yang adil dalam hal ini semuanya adil pendapat madhabnya Imam Malik dan ini juga kebanyakan ulama syafi'i yang mengambil madhabnya Imam Malik karena ini untuk menutupi yang namanya aib besar maka boleh seorang laki-laki menikahi wanita dalam keadaan hamil di luar nikah dengan tujuan untuk menutupi tapi jangan digauli sehingga nasabnya tidak nyambung ini yang perlu dihadirkan madhab Malik haram menggauli memang begitu kaidahnya karena dilarang oleh Rasulullah tidak boleh seseorang menyiram di kebunnya orang lain. Artinya kalau sudah ada janin tumbuh dari orang lain tidak boleh menggauli. Ini jadi tidak boleh digauli. Jadi boleh menikahi hanya untuk menutup. Setelah setelah melahirkan ya selesai Bismillahirrahmanirrahim bisa. Jadi seolah-olah ini janda mulia ya kan begitu. Tapi nasabnya tidak nyambung karena tidak digauli. Ini yang jarang dihadirkan dan ini adalah penting untuk menghadirkan madhab kita Imam Malik rahimahullah. Ini bukan ini ini madhab yang bisa dipakai karena ulama besar Malikiyah bahwa saya boleh menikahi seorang yang dalam keadaan hamil tapi tidak boleh dikauli ini saja semoga Allah menjauhkan dari problem ini ini adalah busuk cuman biarpun seperti apa kita sering hampir naudzubillah alangkah bejatnya umat dulu beberapa waktu 10 ya, tahun 15 20 tahun 25 tahun yang lalu mungkin atau 20 tahun yang lalu kasus kayak begini hampir tidak terdengar tapi sekarang setiap saat istriku hamil hamil hamil anakku hamil anakku Allah Akbar karena apa lemahnya pendidikan agama. Pun demikian orang tua tidak sadar. Anak diberi fasilitas macam-macam sampai anak kenal ini, kenal itu. Naudzubillah. Hingga zina itu menjadi biasa. Ibunya rajin ibadah, anaknya zina, mau kemana? Bapaknya rajin ngaji, anaknya zina, mau kemana? Kita harus perhitungkan betul masalah anak-anak. Jadi ingat, kalau masalah perzinahan ini menutup aibnya yang paling penting. Jadi boleh kita menikahi untuk menutup aib, tapi ingat, kalau digauli maka ada hukumnya do dosa haram. Masya Allah. Ini saja.